Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa Pada pertemuan kemarin kita telah membaca hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu Penjelasan hadis ini beberapa sudah kita sebutkan faedah terkait hadis ini. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ucapan Rasulullah man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntun jalannya menuju surga. yakni bahwa perjalanan seorang talibul ilm, perjalanan seorang penuntut ilmu dan safarnya dia akan mengantarkan dia untuk mendapatkan al-haq. Untuk meraih al-haq. Karena dia akan menuntut ilmu. Menempuh jalan di sini mencakup jalan yang sifatnya hissi yaitu dengan melakukan safar dengan melakukan perjalanan pergi ke tempat ta'lim juga mencakup jalan secara maknawi dalam bentuk menghafalkan dalil-dalil memahami ilmu memahami suatu kitab duduk di hadapan para ulama, duduk di hadapan seorang pengajar. Ini masuk dalam kategori kalimat man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Atau juga dengan lafaz yaltamisu fihi ilman. mencakup dua jenis tersebut. Maka segala barakallahu fikum upaya yang kita lakukan demi mendapatkan ilmu berjalannya kita, duduknya kita, memahaminya kita, mendengarkan dengan baik, menulis, menghafal, memurajaah, ini semua masuk dalam kategori barakallahu fikum man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu. Dia merasakan berbagai keletihan dalam proses menuntut ilmu, menimba ilmu, memahaminya, menanggung berbagai macam keberatan, begadang dia. Maka ini semua barakallahu fikum akan memudahkan langkah seseorang. Allah akan mudahkan langkahnya. Jalannya menuju surga dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang ia perbuat. Kemudian di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa ilmu itu diambil dengan cara talakki. Ilmu diambil dengan cara talakki. Dengan cara menerima, mengambil. Dengan cara belajar kepada seorang guru. bukan dari kitab. Dalam arti seseorang bersandar kepada pemahamannya sendiri, mengkaji, meneliti, tanpa melalui proses belajar kepada seorang guru. Kemudian, ucapan Rasulullah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridha kepada penuntut ilmu. Malaikat itu tawadu kepada penuntut ilmu sebagai bentuk pemuliaan terhadap ilmunya. Naam. Ini sama seperti yang terdapat di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam suratul Isra ayat ke-24 wakhfid ja, na'am wakhfid lahu lahuma janaha dhulli minar rahmah rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang Demikian pula firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara 215, "Wakhfid janahaka ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Maka sepantasnya memuliakan seorang penuntut ilmu dan ahli ilmu tidak merendahkan mereka, tidak menuduh mereka dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak terpuji. Karena mereka telah meninggalkan segala yang mereka butuhkan dari urusan-urusan pekerjaan, industri, kerajinan, berbagai hal kesibukan mereka dalam belajar, kesibukan mereka dalam mengajar, membina dan membimbing umat. Terkadang mereka na'am barakallahu fikum mengabaikan apa yang ada di rumahnya, keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengutamakan urusan dunia atas urusan akhirat. Namun sungguh disayangkan di sana ada jenis lain dari al-mutasawwifah. Dari orang-orang sufi. Yang mereka menghembuskan suatu hembusan-hembusan pemikiran. Di mana orang itu tidak perlu belajar, yang dituntut adalah amal, ibadah, zikir. Tak perlu belajar. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Padahal sungguh begitu banyak dorongan-dorongan, peringatan-peringatan dan hasungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita belajar. Bahkan belajar itu kewajiban bagi setiap muslim. Wa qawluhu dan sabda Rasulullah Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wal hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya seorang alim dimintakan ampun oleh yang ada di langit, di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di laut. Apa sih rahasia yang ada di balik kalimat ini? Subhanallah, seorang alim Orang yang berilmu dimintakan ampun oleh yang di langit, di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Karena tak kala seorang alim, orang yang berilmu menyebarkan ilmu, maka karena sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi baik, keadaan bumi menjadi baik. Kebaikan dan barakah itu berlimpah. Hujan-hujan turun. Maka binatang-binatang ternak menjadi kenyang. Ikan-ikan yang ada di laut dan makhluk seluruhnya, burung dan yang lainnya. Mereka semua mendapatkan limpahan keberkahannya. Jadi ilmu yang disebar itu menumbuhkan dan melahirkan barokah. Itu semua terwujud karena keberkahan tersebarnya ilmu dan agama di muka bumi. Datang kepada hewan-hewan, binatang-binatang, rizkinya karena sebab keberkahan yang tersebar, maka mereka pun memintakan ampun bagi orang-orang yang mereka menjadi sebab didapatkannya kebaikan dan barokah tersebut. Masya Allah. Balas budi namanya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. bagaimana kita menyaksikan Barakallahu fikum bulan di malam purnama yang begitu terang benderang tanpa ada awan yang menutupinya bila dibandingkan dengan seluruh bintang gemintang yang ada maka dari sini Rasul alaihi salatu wassalam memberikan permisalan tentang keutamaan seorang alim, memberikan sebuah perbandingan tentang keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Maka di sini terdapat sebuah fa sebuah faidah tentang fadilah menyibukkan dengan ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu. dibandingkan kesibukan dengan ibadah. Tentunya seorang yang berilmu mestinya dialah orang yang juga paling bersemangat terhadap ibadah karena dia tahu banyak tentang keutamaannya, fadilahnya, manfaatnya, kebaikannya dunia akhirat. Namun bila perbandingan yang seseorang hanya sibuk dengan ibadah tanpa ilmu ini yang membahayakan. Oleh jadi dia akan beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak terbimbing. Maka dari sini barakallahu fikum dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam tadi terdapat bantahan terhadap kaum sufi yang mengatakan bahwa sibuk ibadah lebih afdal dibandingkan sibuk untuk meraih ilmu. Maka nampak jelas di sini bagaimana keutamaan ilmu atas ibadah. Karena ilmu manfaatnya tersebar kepada seluruh makhluk. Maka seorang alim permisalannya seperti bulan di malam purnama yang menerangi alam ini membantu para musafir, menerangi jalannya, menghilangkan kegelapan dari manusia. Demikian manfaat bulan yang terang, apalagi di malam purnama. Adapun bintang-bintang tanpa keberadaan bulan, dia hanya menerangi dirinya. Maka amalannya terbatas pada dirinya saja. Begitu pula seorang ahli ibadah manfaat ibadahnya terbatas untuk dirinya. Berbeda dengan seorang alim yang manfaatnya untuk dirinya dan orang lain. Manfaatnya untuk dirinya dan orang orang lain. Oleh karena itu, diserupakan atau dipermisalkan dengan bulan. Maka disinilah sisi penyamaan dalam permisalan yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seorang alim dipermisalkan dengan bulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang di mana cahayanya atau sinarnya hanya hanya di sekitarnya saja tidak menyebar secara meluas. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan Wa innal ulama warasatul anbiya dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ini adalah bentuk kemuliaan bagi mereka para ulama. Karena para ulama menjadi pewaris Rasulullah. Menerima warisan dari beliau Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dunia dan tidak mewariskan harta benda. Dunia dan harta benda adalah sesuatu yang akan sirna, hilang dan lenyap. Tetapi yang diwariskan oleh para anbiya, para nabi adalah ilmu ilmu akan tetap ada dan berlanjut, berkesinambungan. Ilmu akan menunjukkan kepada jalan surga. Ilmu akan menunjukkan kepada kebahagiaan. Ilmu akan menuntun kepada surga dan kebahagiaan. Inilah warisan sesungguhnya Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah fal alimu wa in kana faqiran huwa indahu khairun katsirun. Seorang alim walaupun dia orang miskin maka pada dirinya ada kebaikan yang banyak. Afdalu minat tajir alladhi yamliku al-milyarat walaysa indahu ilmun wala muqaranata bainahuma. Dia lebih afdal dibandingkan seorang pedagang, seorang tajir yang punya miliaran tapi tidak punya ilmu, wala muqaranata bainahuma tidak bisa dibandingkan sesungguhnya. Karena seorang tajir yang punya banyak harta, ia akan meninggalkannya atau bahkan terkadang hilang darinya. Kemudian ia akan dihisap di hari kiamat. Wa ammal alimu wa illam yakun indahu syai'un min mata'id dunya az-za'il illa annahu indahu khairud dunya wal akhirah wa huwal ilmu alladhi nafa'ahu wa nafa'a ghairahu. Adapun seorang alim walaupun tidak ada pada dirinya kesenangan dunia yang akan lenyap, yang akan sirna, kecuali hanya ada pada dirinya kebaikan dunia akhirat yaitu ilmu yang akan memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain War Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaddakhiru syai'an min ad-dunya li nafsihi. Rasulullah beliau tidak menyimpan untuk dirinya sesuatu dari dunia wa inna ma kana ya'ishu 'aishatal fuqara. Beliau hidup dengan kehidupan orang yang miskin. Wa rubbama yarbitul hajar ala batnihi minal ju'. Bahkan terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Wa idza jaa syai'un minal amwal anfaqahu fi sabilillah. Dan bila datang kepada beliau harta, beliau infakkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad mata sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudi Bithalathina sa'an min syair akhadaha rizqan li'iyalihi. Rasulullah meninggal di saat beliau wafat alaihi salatu wassalam dalam kondisi baju besi beliau, baju perangnya tergadai pada seorang Yahudi. Senilai 30 sok dari gandum yang beliau ambil untuk menghidupi keluarganya untuk menghidupi keluarga beliau. Kalau beliau mau, beliau akan menguasai dunia dengan segala kemewahannya, tetapi beliau lebih memilih akhirat dan apa yang ada di sisi Allah Jalla Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis yang ke-119 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an al-hikmatu afan an nalangi al-kalimatu al-hikmatu al-kalimatu al-hikmatu dalatul mu'min فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا rawahu الترمذي وقال غريب وابن ماجه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu secara marfu sampai kepada Nabi kalimat hikmah adalah barang hilangnya orang mukmin kapan ia mendapatinya dia lebih berhak atasnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi beliau mengatakan gharib, asing dan juga diriwayatkan Ibnu Majah rahimahumullah. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dhaifun jiddan, sangat lemah. <clears throat> sangat lemah. Atau sebelum itu afwan <clears throat> ada yang terlewatkan dari hadis yang sebelumnya Ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para anbiya, para nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Dinar yaitu emas, dirham perak. Mereka tidak mewariskan emas dan perak Wa ma warrasu al-ilma. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Dia mengambil warisan an-nubuwah. Besar. Banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Tidak ada yang mengetahui banyaknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melewati orang-orang yang sedang berjualan di pasar Madinah, sedang berjual beli di pasar Madinah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan betapa lemahnya kalian. Kata mereka, ada apa ya Abu Hurairah? Kata beliau radhiyallahu taalaan itu loh. Warisan Rasulullah sedang dibagi, tapi kalian berada di sini, tidak pergi mengambilnya untuk kalian, untuk dapat bagian. Lemah sekali kalian ini warisan Rasulullah sedang dibagi tapi kalian berada di sini tidak pergi mengambil bagian kalian. Mereka mengatakan di mana itu? Beliau mengatakan fil masjid. Ada di masjid. Maka mereka keluar dengan buru-buru menuju masjid Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdiri menunggu sampai mereka kembali. Lalu beliau berkata kepada mereka ketika mereka pulang, "Loh, kenapa kalian?" Mereka berkata, "Qad ataina al-masjid Fadakhalna falam nara fihi syai'an yuqassam atau yuqsam. Kami sudah datang ke masjid, kami masuk, kami tidak melihat di sana ada sesuatu yang dibagi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian melihat di masjid seorang pun?" Mereka mengatakan, ya tentu ada, kami melihat. Kami melihat ada yang sedang sholat, ada yang baca Quran, ada yang saling mengingatkan tentang halal dan haram, belajar agama. Kami menemui di sana ada orang yang yatadzakarun al-halal wal haram. Saling bermudzakarah mengingatkan, belajar tentang halal dan haram. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Waihakum, fadzaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian. Itulah warisan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka di sini ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan sahabat Abu Hurairah ini juga men mestinya menjadi sebuah motivasi bagi kita. Bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu mengajari orang-orang, mengingatkan mereka orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, lalai dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang sempat kita baca tadi pada hadis ke-119 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an al kalimatul hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha rawahu Tirmizi wa qala gharibun wa Ibnu Majah Sebagaimana itu sudah kita sebutkan dan tadi sudah kita terjemahkan ini hadis yang dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah dhaifun jiddan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan <clears throat> bahwa kalimat al-kalimatul hikmah maksudnya adalah pemahaman tentang agama di mana sepantasnya bagi kita untuk mengambil ilmu dimanapun ia berada. Walaupun orang yang kita mengambil ilmu darinya tersebut adalah seorang yang kedudukannya tidak mulia, tidak istimewa di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia. Bukan orang yang terpandang, tapi pada dirinya ada ilmu. Karena memang itu, bukan itu ukuran pengambilan ilmu. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bagaimana para salaf kita. Mereka adalah Para pembesar justru banyak dari kalangan budak. Dari kalangan bekas bekas budak. Bukan orang yang terpandang, bukan orang yang terhormat. Maka al-kalimatul hikmah ini adalah dhalatul mu'min. Harta benda yang hilang dari seorang mukmin yang mestinya selalu dia cari berupaya untuk mendapatkannya fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha kapan dia mendapatinya menjumpainya dialah yang paling berhak atasnya fahuwa ahakku biha ay bil amali biha wattiba'iha. Dia lebih berhak untuk mengamalkannya dan mengikutinya. Demikian penjelasan ringkas dari hadis ini, kemudian hadis yang berikutnya. Qala al muallifu rahimahullah al-imamul mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah وعن علي رضي الله عنه قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلا إلى غيره Innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha wa la ilmin la fahma fihi wa la qira'atin la tadabbura fiha rawahu darimi Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata Sesungguhnya seorang faqih yang sebenarnya seorang yang faham agama dengan sebenarnya adalah orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Serta tidak memberi keringanan bagi mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Dan tidak membuat mereka merasa aman dari azab Allah. Serta tidak meninggalkan Al-Quran lalu berpaling pada yang lain. Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada satu ibadah yang tidak ada ilmu padanya. Dan tidak ada kebaikan pada satu ilmu yang tidak ada pemahaman padanya. Dan tidak ada kebaikan pada satu bacaan yang tidak ada tadabbur padanya. Ucapan Ali radhiyallahu taala anhu, "Innal faqiha haqqal faqih," seorang faqih yang sebenarnya faqih adalah orang yang tidak memasukkan rasa putus asa ke dalam jiwa-jiwa manusia dari rahmat Allah tidak memasukkan rasa putus asa terhadap rahmat Allah ke dalam jiwa-jiwa manusia. Tidak membuat orang menjadi orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Sebagaimana pula dia tidak memberi ruksah bagi mereka dalam maksiat kepada Allah dalam arti membuat orang jadi bergampang-gampangan dalam berbuat kemungkaran. Tidak apa-apa. Naam. membuat orang menjadi gampang dan bermudah-mudahan. Membuka bagi mereka pintu roja. Tentunya roja adalah perkara yang sangat dituntut. Tapi roja yang tidak membuat orang aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Tetapi hendaknya seorang faqih adalah orang yang menempuh jalan pertengahan di dalam fatwanya, dalam bimbingannya. Tidak memasukkan rasa putus asa terhadap rahmat Allah ke dalam kalbu kalbu manusia sebagaimana juga tidak membuat mereka bermudah-mudahan dalam bermaksiat <clears throat> di mana jenis pertama ini tergambar pada kaum Khawarij yang mereka mengkafirkan muslimin, membunuh muslimin, menghalalkan darah-darah mereka. Sementara jenis yang kedua tergambar pada kaum murjiah. Yang mereka mengatakan iman itu di dalam hati. Berbuatlah sesukamu apapun yang kamu inginkan lakukan dari perbuatan maksiat dan kejelekan-kejelekan. Maka hadis ini asar yang datang dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu bantahan terhadap orang-orang yang bergampang-gampangan sebagaimana juga di dalamnya bantahan terhadap orang yang ekstrim. Orang yang ekstrim. Dan yang dituntut adalah sikap pertengahan sikap pertengahan. Dan tidak membuat mereka merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kaum murjiah. Yang orang-orang murjiah mengatakan iman cukup dalam hati. Apapun yang diperbuat hamba dari kekufuran, dari kesyirikan. Selama hatinya beriman, maka hamba itu termasuk dari penduduk surga. Nah. Dan juga seorang fakih adalah seorang yang tidak meninggalkan Quran kemudian berpaling pada yang lain. Mestinya seorang fakih itu bersandar ucapannya didasarkan kepada Al-Quranul Karim, tidak kepada royunya akal fikirannya, kepada kaedah-kaedah mantik, filsafat, ilmu kalam, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, Innahu la khaira fi ibadatin la ilma tidak ada kebaikan pada satu ibadah yang tidak ada ilmu padanya, yakni ibadah yang dilakukan tanpa ilmu itu kesesatan. Dan tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak ada pemahaman padanya. Karena Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu sebagai kitab yang mubarak yang, yang mubarak yang diberkahi agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Maka sepantasnya memahami makna-makna Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya. Nah, maka tidak bermanfaat bacaan yang kosong dari pemahaman dan tadabbur. Nah, yang kosong dari pemahaman dan dan tadabbur. Allahu taala a'lam yang bisa kita kaji semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.